pagi ini kita akan meneruskan Al-Kabiratu As-Sadisatu wa Thalathun yaitu dosa besar yang ke-36 dosa besar yang ke-36 ini adalah adamut Tanazuh minal baul tidak membersihkan diri dari air seni wa huwa syiarun nasara dan ini merupakan tradisi dan kebiasaan orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersuci dan membersihkan diri kita, pakaian kita dari najis dan kotoran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa thiyabaka fatahhir dan pakaianmu maka sucikanlah. Di dalam ibadah yang kita lakukan juga Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kita harus bersuci. Misalnya ketika kita hendak mengerjakan salat, kita bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Demikian juga ketika kita hendak melakukan tawaf misalnya, kita juga diperintahkan untuk bersuci. Karena muslim itu salah satu syiar mereka adalah bersih lahir dan batin. Tidak hanya batinnya saja yang bersih, tapi lahirnya juga bersih. Badannya dan juga pakaiannya. Ya, juga pakaiannya bersih dari eh, najis dan bersih dari segala kotoran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu merupakan bagian dari iman merupakan bagian dari iman yang tidak bisa terpisahkan dari iman. Artinya, salah satu tanda orang-orang yang beriman adalah mereka selalu dalam keadaan suci, lahir maupun batin. Maka dari itu, ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia, tidak layak bagi seorang muslim untuk tampil di hadapan manusia, apalagi di tempat-tempat berkumpulnya kaum muslimin, dalam keadaan kotor, dan bau. Ya, maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh orang-orang yang makan bawang putih dan bawang merah untuk tidak mendekati masjid-masjid kaum muslimin. Karena para malaikat terganggu dengan apa-apa yang membuat terganggu oh, manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mandi ketika kita berhadas besar, junub untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita minimal mandi satu kali dalam sepekan, yaitu mandi Jumat. Nah ini semua tujuannya adalah untuk membersihkan diri, untuk menyucikan diri ya dari segala kotoran. Jadi mukmin itu bukan batinnya saja yang suci, tapi lahirnya juga suci, badannya, tubuhnya suci, dan juga pakaiannya juga suci. Nah, salah satu di antara dosa besar adalah tidak bersuci dari air kencing atau air seni. Di dalam bab ini, kaum muslimin di antara dua sisi yang berlawanan. Orang-orang Nasrani, mereka menggampangkan masalah ini. Mereka mengabaikan masalah ini hingga mereka siar mereka adalah tidak bersuci dari air kencing tidak bersuci dari air seni, yaitu mereka tidak istinja setelah buang air kecil. Dan orang-orang Yahudi yang berlebih-lebihan, hingga apabila pakaian mereka terkena air seni, maka mereka akan mengguntingnya dan memotongnya. Ya, namun syariat Islam datang wasat pertengahan antara keduanya. ya Islam memerintahkan kita untuk membersihkan diri ya dari e, dari air seni dan Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk menghilangkan najis. Ya, bagaimana cara menghilangkan najis dengan air. Ya, di, eh, di dalam hal ini Islam mengatur ya mulai dari air seni anak kecil, laki-laki dan perempuan sampai air seni orang dewasa. Nah, ini demikianlah Islam datang ya sesuai dengan fitrah manusia ya yang menyukai kebersihan, menyukai kesucian, ya menyukai sesuatu yang baik dan indah di pandang mata. Ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang larangan ya apa namanya perintah ya untuk bersuci ya dari ya, apa namanya dari air seni dan juga ancaman bagi orang-orang yang mengabaikan hal ini antaranya adalah satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ma yang mengatakan ya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marran Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur ini. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Ya, dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah masuk ke salah satu kebun di kota Madinah Kemudian beliau mendengar suara dua orang manusia yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Jadi di situ ada dua kubur dan Rasulullah mendengar kedua penghuni kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adab kubur, siksa kubur. Dan ini merupakan dalil yang sareh dan jelas sekali bantahan terhadap kaum Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka yang mengingkari dan menafikan adanya siksa kubur. Dan tentunya di sini Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kepada nabinya. Ya, memperdengarkan kepada nabinya ya siksa yang dialami oleh kedua orang ini, ya sedang dijalani oleh kedua orang ini. Dan itu tidak bertentangan dengan ayat yang menafikan bahwasanya ya manusia bisa mendengar apa-apa yang ada terjadi di, di alam kubur karena ini adalah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada nabinya untuk mendengarkannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, Zahirnya di sini kisah ini Nabi tidak sendirian ya. Nabi tidak sendirian di situ atau di bersama beliau ada beberapa orang sahabat. Beliau berkata yu'adzab uh, eh, yu innahuma yu'adzabani sesungguhnya keduanya sedang disiksa ya wa ma fi kabir dan keduanya tidaklah disiksa karena perkara yang besar berat thumma qala bala Nabi mengatakan iya sebenarnya keduanya adalah perkara yang besar jadi mereka menganggap keduanya menganggap ini adalah perkara kecil ya mereka menganggap ini bukan perkara besar kemudian Nabi mengatakan bala ya innahu lakabir sesungguhnya keduanya adalah suatu perkara besar karena ahaduhuma oh, Nabi menjelaskan ya sebab keduanya mendapatkan adab kubur karena ahaduhuma la yastatiru min baulihi adapun salah satu dari keduanya kata Nabi dia tidak melindungi dirinya dari air kencing tidak melindungi dirinya dari air kencing di dalam Riwayat lain dikatakan la yastanzihu minal baul. Dia tidak membersihkan dirinya dari air kencing. Ya, tidak membersihkan dirinya dari air seninya. Wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Adapun yang satu lagi, dia berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah, yaitu adu domba, yaitu orang-orang yang suka e, menyebarkan berita-berita untuk merusak hubungan di antara dua orang. Itulah definisi e, namimah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Ya ara'aitum mal adhu, tahukah kalian apa itu adoh yaitu namimah? Kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka naqlul hadis min bainin nas yufsidu bainahum yaitu menukil berita-berita dari manusia ke manusia yang lainnya atau dari orang ke orang untuk merusak hubungan di antara mereka. Nah ini disebut namimah, abu domba. Ya, Tumma da'a bijaridah fakasaraha kasrat kasratain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pelepah korma, lalu beliau membelahnya dua bagian. Setelah itu beliau letakkan di atas kubur keduanya. Ya fawadu'a ala kulli kabri minhuma huma kisratan. Fakilalahu ya Rasulullah lima fa'al tahada. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat seperti itu? Maka Rasulullah menjawab, La'allahu ayyukhaffifa anhuma malam malam taibasa. Mudah-mudahan diringankan adab mereka berdua selama pelepah, pelepah kurma ini belum mengering. Nah, eh, syahid yang kita ambil dari eh, hadis ini adalah bahwa salah satu dari keduanya ya penghuni kubur ini diadab disiksa di dalam kuburnya ya disebabkan dia la yastatiru min baulihi ay la yastanzihu min baulihi dia tidak membersihkan dirinya dia tidak menjaga dirinya dari air seninya nah di sini ada dua makna yang pertama dia tidak menjaganya dari cipratannya maka dari itu di dalam um, buang hajat membuang air ya buang air kecil itu diperhatikan ya hendaknya kita menjaga diri dari percikannya janganlah percikannya itu sampai mengenai tubuh kita ataupun pakaian kita kemudian kita tidak membersihkannya. Ya, nah dalam hal ini Islam membenarkan dua cara buang air buang air kecil, jongkok ataupun berdiri. Keduanya boleh dan keduanya pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syalbani menjelaskan ya bahwa di dalam silsilah di Sahihah bahwa ya yang dipilih adalah yang paling selamat dari percikannya kalau yang paling selamat dari percikannya adalah jongkok, maka hendaklah dia melakukannya atau buang air, buang buang hajat atau buang air kecil ya dengan jongkok. Atau kalau yang lebih selamat dari percikannya adalah berdiri, dengan berdiri maka hendaklah dia berdiri. Ya, satu ketika Rasulullah SAW hadis Hudzaifah ya, bahwa ketika satu ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam mendatangi satu pembuangan sampah suatu kaum ya kemudian mendatangi eh, pembuangan sampah satu kaum kemudian Rasulullah SAW menyuruh uh, Hudzaifah untuk menitar diri beliau untuk melindungi diri beliau kemudian beliau buang air, buang air ataupun buang uh, hajat kecil ya sambil berdiri ya karena itu lebih selamat ya waktu itu ya ketimbang beliau melakukannya sambil duduk nah demikian ya Fiddin para pendengar yang berbahagia ya jadi melihat ya Hmm, cara apa ataupun posisi bagaimana yang paling selamat dari percikan air seni itu. Jadi kita harus menjaga diri kita dari percikan-percikannya, ya, ya karena percikan-percikan ini akan mengotori ya tubuh kita dan juga bisa mengotori pakaian kita, bisa mengotori pakaian kita. Jadi lihat cara yang paling aman dari percikan itu. Makna yang kedua adalah la yastatiru min baulihi, yaitu dia tidak beristinja dia tidak membersihkan diri dari air seninya, yaitu dia tidak istinja setelah buang hajat. Dia setelah dia buang air kecil, dia tidak istinja. Ya, istinja maupun istijmar. Ada dua cara istinja yang dibolehkan di dalam Islam. Yang pertama adalah dengan menggunakan air. Ini namanya istinja. Ya, dengan menggunakan air. Nah, ini namanya istinja. Kemudian yang kedua dengan menggunakan batu atau sejenisnya. Nah, ini namanya istijmar. Dua-duanya dibolehkan. Dan menggabungkan antara keduanya juga dibolehkan. Nah, bagi yang sudah beristijmar, dia tidak perlu beristinja kecuali satu pendapat dari Abu Hanifah yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah istijmar. Ya daripada istinja. Adapun Syafi'iyah mengatakan istinja lebih utama daripada istijmar dan itulah yang menjadi asal di dalam bersuci yaitu istinja dengan menggunakan air. Nah, ada yang mewajibkan eh, penggabungan keduanya, istijmar dan istinja. Tapi pendapat yang sahih adalah cukup salah satu dari keduanya. Ya, dan apabila salah satu dari keduanya sudah dilakukan, maka itu sudah mencukupi. Wallahu a'lam bisawab. Yang penting kita harus membersihkan diri kita ya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat ya dua cara tersebut setelah kita buang air kecil ya setelah kita buang air kecil nah demikian nah, ini ini penting untuk diketahui karena banyak orang-orang yang ataupun sebagian kaum muslimin yang mengabaikan hal ini dan mengikuti syiar kaum Nasrani yaitu buang air kecil tanpa istinja ya eh, eh, terutama ya di tempat-tempat umum yang di situ tidak kita katakan disediakan air dan tidak ada juga batu ataupun sesuatu yang untuk beristinja yang bisa dipakai untuk istinja ya seperti misalnya di, di kloset di, di kloset kloset yang berdiri itu ya yang kadang-kadang tidak ada air untuk istinjanya nah kadang-kadang kita lihat atau sering kita lihat ya sebagian kaum muslimin yang buang hajat kemudian ya dia e, berlalu begitu saja tanpa dia bersihkan ya apa namanya kemaluannya ya nah demikian nah ini merupakan salah satu penyebab ya kita katakan uh, jatuhnya ia dalam azab kubur atau sebab datangnya azab kubur dan ini juga membuktikan kepada kita bahwa ya buang hajat tanpa istinja ini adalah satu perbuatan dosa besar karena ancaman adalah siksa ya dan definisi dosa besar itu setiap perbuatan yang diancam dengan siksa baik di alam kubur maupun di akhirat nanti ya maka itu tergolong dosa besar itu tergolong dosa besar nah demikian uh, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aktsaru adzabil qabri minal baul ya aktsaru adzabil qabri minal baul kebanyakan azab kubur itu disebabkan air kencing ya kebanyakan adat kubur itu e, menimpa seseorang karena air air seni karena air kencing karena air seni tidak dia bersihkan ya dari tubuhnya ya dari pakaiannya ya, ya dari pakaiannya dari tubuhnya dan dari pakaiannya nah jadi ini adalah uh, eh, kabar dan berita dari Rasulullah SAW berisi peringatan kepada kita dan satu isyarat bahwa ini adalah perkara yang akan diabaikan oleh banyak manusia dan apa yang dikabarkan dan diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar terjadi ya apalagi sekarang ini ya bentuk WC sekarang semakin canggih kalau kita pergi ke negeri-negeri yang ya kita katakan maju itu WC-nya sama sekali tidak ada air di situ, ya tidak ada air. Nah, sebagian kaum muslimin yang pergi ke situ kemudian tidak mengerti bahwa di dalam Islam ada dua cara bersuci, istinja dan istijmar. Ya memang di situ ada disediakan eh, kita katakan tisu dan sejenisnya. Ya dia buang hajat di situ atau buang air kecil di situ tanpa ya dia bersihkan, ya tanpa dia bersihkan kemaluannya. Ya karena bingung tidak ada air di situ dia, dia lihat kanan kiri tidak ada air, kemudian dia berlalu begitu saja ya berlalu begitu saja. Nah, ini adalah suatu perbuatan yang keliru ya dan perlu diketahui bahwa perbuatan seperti ini ya dapat memicu terjadinya adab kubur ya. Nah, dapat memicu terjadinya adab kubur. Karena ikhwan banyak sekali mudarat yang timbul di situ. Yang pertama tentunya ya ini dapat membahayakan dan merusak ibadah-ibadahnya yang lain karena ya seperti sholat lima waktu yang kita kerjakan yang wajib kita lakukan syaratnya adalah kita bersuci ya suci dari najis tempat maupun badan pakaian yang kita pakai harus suci ya kemudian badan ya kita suci ya kemudian tempat sholat juga harus suci nah ketika kita mengabaikan hal ini maka ini dapat merusak ibadah-ibadah tersebut itu satu. Yang kedua, ini dapat menimbulkan mudarat secara duniawi, yaitu kita akan mudah terserang penyakit, penyakit kulit ataupun yang lainnya. Nah, penyakit kulit maupun yang lainnya. Jadi sangat banyak mudaratnya. Nah, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap perkara yang dilarang oleh syariat, ya pasti itu membawa mudarat apabila dilakukan. Pasti akan membawa mudarat apabila dilakukan. Nah, demikian. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, aksaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur itu berpangkal dari air seni, ya, air seni yang tidak dibersihkan. Ikhwanifiddin, para pendengar yang berbahagia. Jadi hendaknya kita perhatikan hal ini. Ya janganlah kita mengabaikannya seperti orang-orang Nasrani yang mengabaikan perkara ini dan jangan pula seperti orang-orang Yahudi yang berlebih-lebihan ya sehingga mengoyak dan menggunting pakaian mereka untuk membersihkannya dari air seni. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Hasanah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami. Sedang di tangan beliau terdapat sebuah darakoh Lalu beliau meletakkannya, kemudian beliau buang air kecil di sebaliknya. Ya, kemudian beliau buang air kecil di sebaliknya. darakoh itu adalah ya sejenis perisai yang terbuat dari kulit yang tidak terdapat padanya kayu ataupun ikatan itu barokah. Kemudian beliau buang air kecil di, di balik itu. Ya, sebagian orang berkata coba lihat kepadanya, yang bu ia buang air kecil layaknya kaum wanita. Maka mendengar perkataan tersebut, beliau berkata, Wahai hak, ma alimta ma asaba sahiba bani Israel. Kanu ida asabahum syai'un minal baul, qaradu bil maqarid. Fanahum, fa'udhiba fi, fi barrihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, celakalah kalian, tahukah kalian musibah yang menimpa salah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel? Tahukah kalian musibah yang menimpa salah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel? Dahulu Bani Israel harus memotong dengan gunting bagian yang terkena cipratan air kencing. Lalu laki-laki itu melarang mereka melakukan hal tersebut, maka laki-laki itu pun diadab dalam kuburnya ya laki-laki pun diadab di dalam kuburnya. Dan nah, disebabkan ya apa namanya dia tidak membersihkan dirinya dari air seni ikhwan fiddin. wa iyyakum Taib. Jadi ya hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah satu perkara dosa besar yang harus kita hindari ya, bahwa air kencing Bani Adam itu adalah najis, ya, air seni Bani Adam adalah najis wajib kita menjauhi dan membersihkan diri darinya. Nah, kemudian tidak membersihkan diri dari air seni itu akan membuat pelakunya berhak mendapatkan adab kubur. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh kita untuk berlindung diri dari adab kubur. Ya, Rasulullah Wasallam mengatakan Istighfar billahi min adabil qabr Berlindunglah kamu kepada Allah dari adab kubur Nah salah satu doa yang kita panjatkan sebelum kita meng meng mengakhiri salat adalah Wa'udzubika min azabil qabr dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Ya kita bermohon kepada Allah berlindung kepada Allah agar dihindari atau dihindarkan dijauhkan dari azab kubur. Maka kita harus tahu sebab-sebab e, turunnya azab kubur. Ya salah satunya adalah ya ini ya e, tidak bersuci ya dari buang air kecil. Ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, innahuma ya, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sesungguhnya keduanya sedang diadab dan keduanya tidaklah disiksa karena perkara besar. Bala kata Nabi, innahuma lakabir. Bahkan sebenarnya keduanya adalah perkara yang besar. Nah, Al-Khattabi berkata di dalam kitab Ma'alimus Sunan, ya beliau mengatakan ya maknanya adalah keduanya tidaklah diadab karena perkara yang besar bagi keduanya ya maknanya adalah keduanya diadab tidaklah karena perkara yang sulit bagi mereka untuk dilakukan sekiranya mereka mau membersihkannya yaitu membersihkan diri dari air kencing dan meninggalkan namimah ya jadi maksudnya bukanlah kedua maksiat tersebut tidak termasuk ke dalam dosa besar ya dalam pandangan agama atau dianggap sebagai suatu dosa yang ringan dan sepele. Ya, jadi Nabi mengatakan wa, uh, ma yu'adzabani fi kabir. Sebenarnya mereka diazab bukanlah karena perkara yang sulit untuk mereka lakukan. Ya, di dalam riwayat lain ya di eh, apa namanya uh, ditambahkan in bala innahu lakabir. Bahkan keduanya memang merupakan perkara yang besar. Ya, ya ini. uh, membuang uh, tidak ber, beristinja dari buang air kecil dan juga namimah adalah perkara kabir, perkara yang besar termasuk dosa dosa besar ikhwan fillah azani wa iyyakum jami'an. Nah demikian. Ya, jadi ya, itulah ya apa namanya dosa besar yang ke-36 yaitu tidak bersuci dari air seni, ya tidak bersuci dari air kencing. Demikian ikhwan fillah azani wa iyyakum jami'an. Nah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita juga tidak lupa menjelaskan ya beberapa perkara yang perlu diperhatikan ketika apa namanya buang hajat ya Islam ini agama yang ya, kita katakan komplit ya agama yang merupakan nikmat bagi manusia ya Allah Subhanahu wa taala ya secara sempurna telah menjelaskan kepada manusia apa-apa saja yang mereka butuhkan ya di dunia ya dan perkara yang mendatangkan maslahat bagi mereka di dunia dan melarang mereka dari perkara perkara yang dapat mendatangkan mudarat bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam buang hajat ini ya kita juga harus memperhatikan beberapa adab-adabnya ya selain daripada ya kita katakan adab beristinja tadi ya. Nah, demikian. Nah, e, di antaranya adalah ini ya apa namanya perlu untuk kita sampaikan di sini karena begitulah Islam ya, mengatur segala sesuatunya hingga al khiraah ya hingga masalah buang hajat ya nah demikian sebagaimana yang di ya, apa namanya yang dikatakan ataupun disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nah salah satunya adalah menjauh dari pandangan orang banyak menjauh dari pandangan orang banyak atau menghilang dari pandangan orang yaitu tempat yang tertutup seperti WC atau tempat yang jauh dari pandangan manusia ya sebab Rasulullah SAW selalu pergi menjauh apabila hendak buang hajat nah menjauh di sini maknanya hilang dari pandangan manusia tidak nampak dan tidak terlihat oleh manusia maka dari itu Ikhwanifiddin ya di sebagian masjid sangat kita sayangkan dibuat klosetnya itu seperti di bandara ya berjejer-jejer hingga ya buang kita buang air buang air kecil ya di samping kita eh, dapat terlihat dapat melihat satu sama lainnya ya dapat melihat satu sama lainnya. Nah ini ya, sebenarnya tidak eh, kita katakan tidak uh, tidak baik dan tidak uh, tidak uh, tidak syar'i ya hendaknya dibuat ya apa namanya ruangan tertutup hingga yang buang hajat itu ataupun buang air itu tidak terlihat. Ya misalnya kamar kecil ya yang ada pintunya dan sejenisnya. Nah demikian. Jadi menjauh dari pandangan orang banyak. Kemudian menjauhi tempat-tempat yang dilarang. Ya, buang hajat di situ. Di antaranya adalah tempat orang-orang berteduh dan di jalanan umum, di jalan yang dilalui oleh manusia. Nah, ini di, dihindari ini tempat-tempat seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqu al-la'anaini. Qila wa man la'anani. Nabi mengatakan jauhilah, hindarilah dua perkara yang menyebabkan seseorang mendapat laknat. Ada yang bertanya, apakah dua hal tersebut? Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim." Yaitu orang yang buang air, buang air, yang buang hajat di jalan umum dan di tempat mereka berteduh. Ya, di tempat mereka berteduh. Nah, ini tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Ya, misalnya kita katakan di pinggir jalan, ya, di tempat orang berteduh, ya, di bawah naungan, Ya demikian pula di apa namanya di jalan yang dilalui oleh manusia. Nah ini hendaknya dijauhi karena ini adalah perkara yang bisa mendatangkan laknat. Ya dari mana? Dari orang-orang yang merasa terganggu ya dengan uh, adanya kotoran di situ. Hingga di beberapa tempat bahkan sudah dibuat papan pengumuman. Ya misalnya apa? Ya dilarang buang air kecil di sini. Ya, maka kalau sudah ada tulisan seperti itu, sudah ditulis lagi seperti itu, maka janganlah kita buang hajat di situ. Bahkan secara terang-terangan sebahagian dari mereka menulis laknatnya. Ya, seperti mereka mengatakan, ya menulis di situ yang buang air kecil di sini anjing misalnya. Ya, nah demikian yang buang air kecil di sini monyet misalnya dituliskan di situ. Nah, ini laknat dari manusia. Ya, belum lagi orang-orang yang merasa terganggu di situ. Kalau misalnya ya datang orang hendak berteduh ya atau melintas kemudian ya kita katakan e, tercium oleh mereka bau busuk atau bahkan mereka terkena najisnya maka apa yang terlontar dari lisan mereka kalau bukan laknat sumpah serapah ya dan ya kita katakan e, seperti yang kita e, dengar ya, dari lisan sebagian orang ya dia menyumpah orang-orang yang ya apa namanya buang hajat di situ atau buang air kecil di situ Nah ini adalah laknat dari manusia ya Pak yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka di sini tergolong orang yang didolimi, terdolimi ya dengan kotoran yang ada di situ. Sementara Rasulullah SAW mengatakan ittaqu da'watal madlum ya hindarilah doa orang-orang yang terdolimi ya karena tidak ada uh, hijab antara antara doa mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian demikian pula orang yang merasa terdolimi ya dengan ya kita katakan kotoran kita itu ya dengan apa namanya dengan air seni kita itu dengan najis kita itu ya mereka adalah orang yang terbalimi di sini dan apabila mereka mengutuk mengungkapkan laknat maka laknat itu jatuh atas pelakunya wallahu alam bisawab maka jauhilah ya buang hajat di tempat-tempat seperti ini nah kemudian tidak buang hajat di saluran air yang biasa digunakan untuk minum atau untuk minum binatang ternak <clears throat> seperti misalnya mata air, sumur dan lain-lain ya. Sebab hal itu akan mengganggu mereka, bahkan mereka akan melaknat orang yang melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu al-mala'in ats Hindarilah tiga tempat yang dapat mendatangkan laknat atau tiga perkara yang dapat mendatangkan laknat. Kemudian Nabi mengatakan al-baras fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhil. Buang hajat di saluran air, di tengah jalan atau di tempat ya di tempat berteduh, di tempat manusia berteduh ya. Nah, demikian di bawah naungan. Nah, ini hendaknya dihindari ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia ya. Nah, eh, kemudian tidak buang air kecil di tempat mandi ya. Jangan buang air kecil di tempat mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yaghtasilu fi Janganlah seseorang dari kamu buang air ya kemudian eh, di tempat mandinya kemudian kemudian ia mandi di situ ya karena ini akan menyebabkan ya dirinya terkena najis ya dirinya terkena najis dan ini termasuk salah satu tidak eh, kita katakan tidak menjaga diri dari apa dari air seni ya, demikian pula buang air kecil di tempat genakan air di tempat air tergenang lalu ia mandi di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri, summa yaghtasilu fih." Janganlah salah seorang dari kamu buang air kecil di air yang tergenang, yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Karena ini akan menyebabkan dirinya terkena najis, jadinya terkena air seni itu. Ya, nah demikian. Kecuali airnya mengalir atau ada pembuangan di situ, Nah, silakan buang air di situ. Tapi kalau menggenang air seninya di situ, ya kemudian kita mandi di situ, nah ini dapat mengotori diri kita dan ini termasuk tidak membersihkan diri dari air seni dan itu dapat mendatangkan adab kubur dan siksa kubur. Wal billah. Demikian juga jangan buang air buang hajat di pintu di pintu orang, di pintu kita atau di pintu siapa saja lah karena pintu itu kan tempat orang lalu lalang. Ya, nah demikian pula atau di dinding masjid. Ya, di dinding masjid, ya. Nah, ini merupakan satu ya kita katakan bentuk penghinaan terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala dan mengganggu orang-orang yang salat. Ya, mengganggu orang-orang yang salat dan ini merupakan perkara yang cukup sensitif. Ya, silap-silap nyawa melayang ini kalau melakukannya. Nah demikian, karena ini adalah rumah ibadah tempat yang sakral, yang suci, yang diagungkan maka hindarilah ya melakukannya ya di eh, tempat-tempat seperti ini ya di dinding masjid atau di pagar masjid ya ataupun di dalam apa namanya lingkungan masjid bukan pada tempatnya ya bukan pada tempatnya nah demikian jadi ya, buang hajatlah di tempat yang sudah disediakan nah jangan pula kita buang hajat waktu buang air kecil di tempat wudhu ya di beberapa masjid bahkan ditulis oleh nazirnya oleh uh, pihak BKM ini bukan tempat buang air kecil. Nah, dia, bahkan ditulis ini tempat wudhu. Tapi ya, kita lihat sebagian orang yang jahil, ya mungkin karena bodoh, ya ataupun tidak tahu karena kejahilannya, dan dan lebih parah lagi jika dia tahu tapi dia melakukannya ya ini adalah orang-orang yang fasik ya orang-orang yang kita katakan uh, uh, melecehkan ya ya siar siar Islam ya yaitu masjid ya pelakunya ini dapat dosa yang besar ikhwani azanillahu jami'an karena dia menghinakan rumah Allah Subhanahu wa taala dan ia dapat menyebabkan mudarat bagi orang lain juga ya dari sisi baunya dan najis yang ada di situ jadi janganlah buang buang air kecil ini di tempat wudhu ya di tempat wudhu Nah demikian. Jadi itulah tempat-tempat yang ya kita katakan eh, dihindarilah kita buang hajat atau buang air kecil di situ. Kemudian ya ketika kita apa namanya buang hajat ini, kalau bisa janganlah membawa serta sesuatu yang terdapat nama Allah. Ya, ya, nah apa namanya ya kita katakan mushaf dan sejenisnya kalau bisa tidak dibawa serta ketika kita buang hajat ya disimpanlah ataupun diletakkan di tempat yang aman kecuali darurat yaitu kita tidak apa namanya tidak e, memiliki tempat yang aman untuk menitipkannya nah ini darurat ya kita katakan darurat ya silakan bawa ya namun ya untuk kemudian hari hendaklah kita melakukan tindakan antisipasinya Nah demikian, jangan berulang-ulang terjadi. Itu namanya bukan darurat lagi. Karena di dalam kaedah syariat dikatakan ad darurat itu tukot darubi kodariha. Darurat itu ada batasannya. Enggak, ya, ya merupakan ya kita katakan kepandiran lah. Seorang yang terus jatuh dalam darurat yang sama. Kemarin dia, wah ini tempat nggak ada tem, apa namanya eh, penyimpanan uh, mushaf ya di situ. Ya kemudian dia ya, darurat lah masuk dia ke situ dengan membawa mushaf. Ya ke tempat buang hajat itu ya ke WC atau kamar kecil. Nah besok besoknya dia sudah tahu itu, tapi ya dia tetap melalaikannya, mengabaikannya. Ya kemudian dia bawa lagi ke, masuk ke dalam mushaf itu. Nah ini bukan darurat lagi namanya ya, karena layul dagul mukmin fi juhrin wahidin maratain. Seorang mukmin itu sifatnya tidaklah jatuh dalam satu lubang dua kali, ya. Nah, apalagi berkali-kali. Khonifiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Nah demikian. Kemudian ya satu perkara yang perlu kita perhatikan ketika kita hendak pergi ke WC adalah pastikan kita membawa air ke dalam WC. Dan pastikan juga di WC itu ada air. Nah ini penting ini. Karena kebutuhannya adalah untuk istinja dan membersihkan diri dari kotoran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyontohkan kepada kita hal ini pada satu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam WC dan di situ telah tersedia air. Lalu beliau bertanya, siapakah yang menyediakan air di sini? Setelah beliau tahu bahwa yang menyediakan air itu adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma faqihhu fid Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya pemahaman dalam agama. Ya, Nah ini eh, apa namanya ya, dari situ kita ambil satu kaidah malayati wajibu illa bihi wajib. Kita wajib istinja. Maka kita wajib menyediakan air untuk istinja di WC di tempat kita buang hajat atau ketika kita akan pergi buang hajat. Janganlah kita masuk begitu saja ya, masuk begitu saja tanpa memeriksa di dalamnya ada air atau tidak. Nah, ini biasanya ya menimpa orang-orang yang kebelet biasanya. Ya, oleh karena itu nggak boleh menahan-nahan buang air kecil, nggak boleh menahan-nahan buang air besar. Ya demikian. Ya itu apa namanya al-akhbasan, dua perkara yang uh, yang buruk yang nggak boleh ditahan. Maka jangan ditahan-tahan, karena kalau ditahan-tahan mudorotnya ya, mudorotnya adalah apabila kita eh, eh apa namanya ketika kita akan pergi mengeluarkannya menuntaskannya ya banyak kita katakan ya hal-hal tidak terduga kita dapati misalnya karena kebelet tadi ya, masuk WC nggak diperiksa airnya ada atau tidak. Ternyata tidak ada air. Dan kita juga tidak membawa air, tidak membawa suatu untuk istinja atau istijmar. Nah, coba bayangkan bagaimana ya kita beristinja dan istijmar di eh, di di situ gitu. Nah, demikian. Nah, jadi hendaknya kita apa namanya? melakukan tindakan antisipatif yaitu dengan membawa air atau memastikan di tempat kita buang hajat itu ada air, ada atau ada eh, alat-alat untuk bersuci ya alat-alat untuk bersuci. Nah, demikian ya. Jadi perlu kita eh, perhatikan ini ya supaya kita terhindar dari apa? Dari kotoran. Nah, demikian ya khanifiddin azanillah wa iyyakum jami'an ya. Nah, kemudian jangan lupa berdoa ketika masuk WC. Ini penting. Ya karena WC itu tempat eh, bersarangnya jin, ya, tempat bersarangnya jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ya bahwa uh, eh, setan akan dapat melihat aurat Bani Adam apabila dia Bani Adam itu tidak uh, tidak membaca basmalah ketika masuk ke dalamnya. Jadi bacalah bismillah. Ya, nah demikian untuk melindungi ya diri kita dari pandangan jin. Karena jin dapat melihat kita apabila ya melihat aurat kita apabila kita tidak membaca bismillah. Kemudian bacalah ya, doa yang dianjurkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuti wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, bacalah doa ini. Kemudian, ya, hendaklah kita mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Nah, ini adab ya Ikhwanifuddin. Karena kita masuki tempat najis, tempat yang kotor, ya kita harus mendahulukan kaki kiri dan saat keluar kita mendahulukan kaki kanan ya sebab itu adalah eh, pekerja eh, berpindah dari tempat yang kotor ke tempat kepada tempat yang yang bersih nah wallahu alam bisawab kemudian di dalam proses uh, buang hajat ini janganlah kita menghadap atau membelakangi kiblat jadi ya, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan kalau itu dilakukan di dalam ruangan maka tidak mengapa namun untuk keluar dari khilaf maka hendaknya juga di dalam ruangan kita menghindarinya untuk lebih selamatnya wallahu alam dan untuk khuruj minal khilaf keluar dari khilaf ini nah demikian nah ketika kita membangun WC di dalam rumah kita maka kita pastikan tidak menghadap dan tidak membelakanginya. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian dan Nabi juga mengatakan la bulan ahadukum mustaqbilal kiblah. Janganlah salah seorang dari kamu buang air kecil dengan menghadap kiblat. Kemudian ketika kita buang hajat, ya hindarilah menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan dan janganlah kita beristinja dengan tangan kanan. Ya gunakanlah tangan kiri untuk istinja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminih wa yastanji bi Jika salah seorang dari kamu buang air kecil maka janganlah ia pegang kemaluannya dengan tangan kanan dan janganlah ia istinja dengan tangan kanan ya janganlah dia istinja dengan tangan tangan kanan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya uh, uh, mengajarkan kepada kita ya bahwa uh, tangan kanan ini adalah untuk yang bagus-bagus ya untuk makan ya untuk berjabat tangan dengan saudara kita kan begitu ya nah jadi untuk yang bagus-bagus untuk memberi ya untuk memberi dan untuk menerima itu dengan tangan kanan untuk yang buruk-buruk untuk urusan membersih bersihkan maka itu urusan tangan kiri maka jangan pegang ya kemaluan kita dengan tangan kanan dan jangan juga beristinja dengan tangan kanan nah demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak fala yastatib biyaminih liyastanji Apabila salah seorang dari kamu istinja, janganlah ia lakukan dengan tangan kanan, namun hendaklah ia lakukan dengan tangan kiri. Nah demikian. Nah ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi, Nabi kalian mengajarkan kalian kepada uh, Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu, hatta al sampai adab duduk di WC. Kemudian uh, Salman mengatakan benar, beliau melarang kami buang hajat menghadap kiblat. Beliau melarang kami istinja dengan tangan kanan atau istijmar dengan menggunakan kurang dari tiga batu atau istijmar dengan menggunakan kotoran hewan atau dengan tulang. Coba lihat Salman menjelaskan adab-adab buang hajat. Di antaranya ya kita katakan ya, dilarang menghadap kiblat. Kemudian dilarang istinja dengan tangan kanan. Dilarang istijmar dengan menggunakan kurang dari tiga batu. Jadi minimal tiga batu. Ya, nah kemudian istijmar dengan menggunakan benda-benda najis seperti kotoran hewan atau dengan tulang, ya atau dengan tulang, ya karena tulang itu adalah ya sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, la tastanju birroth, wala bil bil idham, fa innahu zadu ikhwanikum jin. Janganlah kamu istinja dengan menggunakan kotoran hewan atau dengan tulang karena kedua benda itu eh, karena benda itu merupakan makanan saudara kalian dari kalangan jin ya karena itu adalah ya apa namanya makanan bekal makanan uh, bagi saudara kalian dari kalangan jin itu makanan jin demikian juga dilarang ya beristijmar dengan menggunakan makanan karena ini sama saja kita menghinakan nikmat Allah Subhanahu wa taala Jangan menggunakan makanan. Kalau bisa ya apa namanya kita katakan hal-hal yang ya layaklah untuk dijadikan sebagai ya kita katakan e, benda atau alat untuk bersuci. Ya demikian pula ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya janganlah kita menggunakan benda ya, benda-benda yang dimuliakan seperti mushaf misalnya ya atau buku agama untuk istijmar. Bahkan itu dapat mengakibatkan kafir pelakunya. Ya jika dia mengetahuinya dan sengaja melakukannya ya tanpa ya merasa berat, merasa keberatan di dalam hatinya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian satu perkara lagi yang perlu diperhatikan untuk selamat dari eh, sisa-sisa uh, air seni adalah tuntaskanlah buang hajat. Ya, tuntaskanlah buang hajat. Ya, sebagian orang mengatakan supaya tuntas berdohem katanya. Ya, supaya itu ada yang mengatakan kalau supaya tuntas eh, agak batuk-batuk sedikit, batuk-batuk kecil katanya. Ada yang mengatakan kalau semoga agak ditekan ya bagian bawah dari kemaluan dan sejenisnya. Ya, apapun cara yang kita lakukan yang penting adalah hendaknya kita menuntaskan buang hajat kita. Sebab itulah maksud dan tujuan buang hajat namanya pun buang ya dibuang semuanya ya jangan di apa namanya separuh separuh jangan tanggung tanggung ya demikian nah karena apa karena itu dapat menyebabkan sak penyakit bagi tubuh kita dan juga ya seperti Ya khatul iman, Alhamdulillah pendengar Radio Raja manapun Anda berada, kami mohon maaf terputus hubungan kami, eh, koneksi kami dengan Alustad Abu Isan yang berada di kota Medan dan insya Ta'ala akan kami coba kembali untuk menghubungi beliau guna melanjutkan pembahasan eh, dosa -dosa besar dan kami mohon maaf kepada pendengar sekalian dan akan kami lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Al-Quran وبالحق أنزلناه وبالحق ونزلناه تنزيلا Ya Khotil Iman, Alhamdulillah kami sudah terhubung kembali dengan Al Ustad dan mohon maaf kepada pendengar dan Al Ustad silakan untuk melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan. Ya, taib, uh, Alhamdulillah ya kita sudah terhubung kembali. Dan tadi yang terakhir kita katakan bahwa ketika kita buang hajat hendaklah kita menuntaskan ya karena ya itulah maksud dan tujuan kita untuk buang hajat. Jadi dituntaskan. Ya, nah dalam hal ini ya ada yang menyebutkan bahwa untuk memudahkan ya buang hajat itu dianjurkan mengambil posisi duduk agak miring ke sebelah kiri dan menekan pinggul yang sebelah kiri tersebut. Nah, posisi seperti ini dapat membantu untuk mengeluarkan ya air seni kita. Nah demikian atau ya apa namanya ya boleh juga menekan sedikit kemaluan dengan tangan kiri untuk mengeluarkan sisa air seni yang mungkin masih ada ya masih tersisa nah, demikian supaya uh, setelah itu tidak ada apa namanya yang menetes ya setelah buang air seni. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah demikian ikhwan Nah semua adab-adab ini ya perlu kita perhatikan agar kita terhindar ya dari ya kita katakan eh, keburukan-keburukan di dalam uh, proses buang hajat ini. Nah demikian. Jadi sebagaimana yang dikatakan oleh uh, apa namanya oleh uh, Salman Al Farisi ketika orang-orang Yahudi mengatakan Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu hatta al sampai adab duduk di WC sampai adab uh, berada di WC maka Salman menjawab benar. Ya, Rasulullah melarang kami ini, ini dan ini. Nah, demikianlah ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi, ya al-kabiratu as satu wa salatun dosa besar yang ke-36 yang kita bahas pada pagi ini adalah tidak bersuci, ya tidak membersihkan diri, tidak beristinja dari air seni. Ya. Tidak beristinja istinja tidak membersihkan diri dan tidak menjaga diri dari air seni. Nah, itu merupakan salah satu di antara e, dosa besar. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu khali hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang jazal khairan Barakallahu fiik pada Ustaz Dan demikian ikhwat aliman Rahimani rahimakumullah Pendengar Radio Roja manapun anda berada Pembahasan dari pembahasan Al-Kabair Poin yang ke-36 Yaitu tidak membersihkan diri dari air seni Atau uh, hadas kecil Yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Isan Al-Maidani Hafizullah Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Dan selanjutnya kami mengundang kepada Anda pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 Dan tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini Ya, halo Halo Ya, terputus. Mohon maaf kepada pendengar dan sambil menunggu ada beberapa pertanyaan di pesan singkat yang telah masuk. Yang pertama Ustaz ada pertanyaan dari Inaya di Bekasi. Ya Ustaz, bagaimana dengan perkara yang eh, terjadi pada saat sekarang di mana toilet-toilet umum yang berada di pusat-pusat perbelanjaan atau di mall hanya menyediakan tisu, tidak menyediakan air. Apakah hal tersebut sudah mencukupi Ustaz? Halo Ustaz? Ya, uh, ya. mencukupi. Ya, itu bisa eh, dijadikan ya bisa didengar ya ya silakan sudah eh, sudah dikatakan cukup sudah bisa didengar di situ uh, terputus-putus Ustaz mungkin bisa diulangi Ustaz ah ya uh, itu sudah cukup ya karena tisu itu bisa dijadikan sebagai pengganti batu di dalam beristijmar Ya dengan catatan kita menggunakan tiga tisu, ya tiga lembar tisu, ya tiga lembar tisu. Karena eh, dalam proses istijmar paling minimal adalah tiga buah batu, ya tiga buah batu sebagaimana yang dikatakan tadi, ya dari hadis uh, Salman Al Farisi, ya bahwa Ras Rasulullah. Jadi kita menggunakan kan tiga buah tisu kita gunakan untuk istijmar membersihkan kemaluan kita dengannya dan itu sudah mencukupi wallahu alam bisawab tapi pastikan bahwa di situ ada tisu ya ya pastikan di situ ada tisu nah demikian wallahu alam bisawab nah Baik, terima kasih banyak Ustaz atas ya. jawabannya. Baik, selanjutnya kami terima di line telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abdullah di Jakarta. Silakan Pak Abdullah. Ustaz, uh, kalau kita membersihkan dengan apa mandi dan wadi, Ustaz, apakah bagaimana cara membersihkan Ustaz? Ada yang mengatakan ya, pakaiannya gitu Ustaz. Eh, bagaimana cara membersihkan Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Adapun madi ya kita bersihkan Ya, adapun madi itu sama dengan air seni, dia adalah najis. al madi ya madi adalah sesuatu yang keluar, lendir-lendir yang keluar, ya karena kita memikirkan e, jima atau karena ya bisa jadi karena kita bekerja keras. Ya lendir yang agak cair, tidak seperti mani pekatnya, ya agak putih encer. Nah ini namanya madi, ya dan cara membersihkannya adalah mencucinya mencuci kemaluan ya mencuci kemaluan ya kemudian membersihkan membersihkan atau mencuci ya pakaian yang terkena uh, terkena madi tersebut nah pakaian yang terkena dengan terkena madi tersebut nah ini adalah najis madi adalah najis sama seperti air seni adapun mani ya mani menurut pendapat yang paling sahih dari kalangan ulama adalah dia tidak najis ya mani tidak najis mani sejenisnya Nah ini tidak e, najis, dah, tapi harus dibersihkan. Ya. Ini termasuk kotoran yang dibersihkan ya. Nah demikian. Rasulullah SAW apabila mani itu dalam keadaan cair maka beliau mencucinya dengan air. Tapi apabila mengering kering ya maka beliau mengeriknya ya dengan kayu ataupun dengan kuku Ya, nah itu sudah cukup. Wallahu a'lam bisawab. Nah, dan bagi yang keluar mani, nah ini tidak cukup dengan mencuci kemaluan saja. Ya, harus dengan proses mandi untuk menghilangkan atau mengangkat hadas besar yaitu janabah ya nah demikian Allahu a'lam bisawab ya jadi eh, apa namanya nah, eh, kita katakan hadas yang yang yang mengenai kita karena mani ini tidak bisa terangkat kecuali dengan mandi ya mandi mandi besar nah demikian Allahu a'lam bisawab Ya, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz dan uh, mohon maaf kepada ya. uh, penanya walaupun agak terputus namun uh, alhamdulillah masih bisa disamak eh, disimak dari jawaban Al Ustaz. Dan selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat ada beberapa pertanyaan senada Ustaz dari penanya kita di antaranya dari Umu Ja'far di Kalimantan Timur dan uh, penanya yang lainnya yaitu Ustaz bagaimana dengan orang yang sudah tua yang sudah uh, sakit-sakitan e, mereka tentunya tidak dapat e, mensucikan diri uh, dengan air itu tidak bisa kemana-mana artinya kencingnya di situ dan e, apa e, BAB-nya pun di tempat e, tidur nah ketika akan setiap e, sholat ya karena kesadarannya masih bagus dia hanya uh, langsung ber, bertayamum atau bagi orang yang memakai pempes uh, eh, hanya mengganti pempesnya saja Ustaz. Apakah hal tersebut uh, dapat dikatakan uh, sah atau bagaimana Ustaz? Ya, Fataliman, Alhamdulillah pendengar radio jadi manapun Anda berada, Uh, kami mohon maaf kembali terputus hubungan kami dengan atau koneksi kami dengan alustadi yang berada di Medan dan insya Allah Taala akan kami usahakan untuk menghubungi beliau kembali guna uh, melanjutkan sesi tanya jawab ini dan kepada pendengar sekalian kami mohon maaf bagi anda yang telah menghubungi kami di line telepon kami tidak dapat melayani dan mohon maaf juga bagi Anda yang telah menghubungi kami melalui nomor di pesan singkat kami tidak dapat melayani karena nomor pesan singkat hanya dikhususkan untuk menerima SMS atau pesan singkat saja. Ya dan alhamdulillah kami sudah terhubung dengan uh, beliau Ustadz yang berada di Kota Medan. Ya, halo Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Iya. Iya, uh, alhamdulillah sudah terhubung kembali. Uh, ada beberapa pertanyaan Ustaz di pesan singkat. Ya, ya di antaranya dari Umu Ja'far di Kalimantan Timur dan eh, penanya yang lainnya, ya Ustaz bagaimana halnya dengan orang yang sudah tua atau sakit parah yang tidak bisa uh, pindah dari tempat duduknya? Apakah uh, dia setiap akan sholat ya dikarenakan kesadarannya masih uh, bagus harus uh, berwudu secara sempurna Nah, dan mohon maaf sebelumnya dia memakai pampers, apakah setiap eh, dia akan sholat harus mengganti pampersnya? Iya, uh, tentunya ia akan mengganti pampersnya. Ya, dan dia ya kalau tidak bisa istinja sendiri bisa diistinjakan juga. Ya, ya nah demikian dibantu e, untuk istinja disiapkan Ya Khotoliman, Remokullah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk uh, koneksi kami yang kami hubungi melalui Ustadz terputus kembali dan kami akan berusaha kembali untuk menghubungi beliau yang berada di kota Medan guna melanjutkan dari sesi tanya jawab ini. dan akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Al-Quran لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجع 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Ikhwatul Iman, Alhamdulillah kami sudah terhubung kembali dengan Al Ustadz dan jawaban yang terakhir tadi, mohon maaf terputus dan Alset, halo, assalamualaikum. Ya, Ustaz. Uh, ya. ya. Uh, mohon maaf jawaban ya. yang terakhir tadi terputus Ustaz, mungkin bisa diulangi Ustaz. Ya. Ah. Iya. Ya Khoteliman, Alhamdulillah Rupanya ada sedikit gangguan dari koneksi hubungan kami dengan Alustad yang berada di kota Medan. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kami ucapkan kembali dan kami akan berusaha kembali untuk menghubungi beliau setelah beberapa jeda berikut ini. Al-Quran ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فقرأوا ما تيسر من القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا تجو 756 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala. Roja 756 kHz للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Ikhwatul Iman, Alhamdulillah pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada Alhamdulillah kami sudah terhubung kembali dengan beliau Dan eh, untuk melanjutkan jawaban yang telah terputus tadi Ya, eh, kepada Ustadz kami persilakan untuk eh, menyampaikan kembali jawaban yang telah terputus tadi Silakan Ustadz Ya, uh, Alhamdulillah uh, Kita dapat uh, terhubung kembali dengan uh, Radio Roja Uh, Alhamdulillah tadi ada yang bertanya tentang seorang yang sudah uzur mungkin ya kemudian ya, dia tidak dapat buang air sendiri ya dan uh, memakai pampers atau uh, sejenisnya maka kita katakan untuk sholat tetap dia harus memperhatikan syarat-syarat sholat ya dan dalam hal ini boleh dia dibantu untuk beristinja dan berudu, ya dibantu untuk beristinja dan berudu. dan pampers yang kotor harus tetap diganti ya pampers yang kotor harus tetap diganti kalau bisa kalau memungkinkan kalau bisa dilakukan ya kecuali uzur tidak bisa dilakukan ya maka ini masuk dalam kategori darurat ya tapi kalau masih bisa dilepas dan diganti dengan yang suci maka dia harus melakukannya dia harus melakukannya dan dia harus tetap memenuhi syarat syarat sah salat yaitu suci tempat pakaian dan diri ya sebelum mengerjakannya demikian juga suci dari hadas besar dan hadas kecil Wallahu alam bisawab menurut kemampuan yang dia miliki. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Dan pertanyaan tambahan Ustaz, eh, dan bagaimana bila dicukupkan hanya dengan tayamum saja Ustaz jika memang tidak memakai pempes, tidak memungkinkan itu dia apa buang air kecil dan buang air besarnya di tempat dan dia ketika akan eh, sholat dia hanya eh, cukup dengan tayamum. Apakah hal tersebut telah mencukupkannya Ustaz? Siap. Ya, tayamum itu apabila dia terhalang menggunakan air dan tidak menemukan air jika dia tidak terhalang menggunakan air dan dia menemukan air itu, artinya air itu ada dan dia bisa menggunakannya, tidak terhalang menggunakannya, maka tidak ada alasan untuk beralih kepada tayamum. Ya, karena ayat mengatakan wa, wa tajidumaan fatayin mamu sa'id dan thayyiba. Dan jika tidak menemukan air, barulah dia bertayamum dengan eh, debu yang suci atau dengan tanah yang suci. Nah, jadi tayamum itu dilakukan ya, apabila kita tidak menemukan air atau kita terhalang menggunakannya ya kita terhalang menggunakannya atau air itu ada jauh ya tidak mungkin dicapai kecuali ya apabila kita uh, kecuali ya, apa namanya kita akan keluar waktu ya bila kita berusaha untuk mendapatkannya nah itulah dia beberapa kita katakan uh, eh, dar, uh, eh, kita perkara-perkara uh, darurat yang kita dibolehkan untuk bertayamum namun selama kita masih bisa menggunakan air, kemudian kita tidak terhalang menggunakannya dan kita menemukannya, maka kita harus berwudu. Nah, dalam hal ini boleh kita bantu dia berwudu. Ya, dibantu dia berwudu ya dengan menyiramkan air pada tubuhnya ya ataupun dengan memberikan air kepadanya dan wudu bukan harus di apa namanya di eh, disiram disiram airnya begitu ya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berwudhu dengan satu mut dan mandi dengan satu sok. Itu Rasulullah. Rasulullah mandi dengan satu sok, yaitu empat atau sampai lima mut. Dan beliau berwudhu dengan satu mut saja. Ya, satu mut itu adalah ukuran ya da, apa namanya dua genggaman uh, apa namanya uh, orang dewasa ya dua telapak tangan orang dewasa nah itu satu mut nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwuduk dengan satu mut jadi tidak perlu banyak-banyak ya. Nah demikian. Ya, Allahu alam bisawab. Jadi dia tetap harus berwudu jika dia tidak, terhalang menggunakannya. Kecuali dia terhalang menggunakannya atau atau ya kita katakan bisa menyebabkannya jatuh dalam mudarat, barulah ada keringanan untuk bertayamum. Allahu alam bisawab. Hmm. Ya, sekarang saya khair atas jawaban dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir dan mungkin ada kesimpulan untuk menutup acara kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Ya, Alhamdulillah para ikhwah fiddin, azani Allah wa demi'an Pada hari ini kita telah membahas ya, dosa besar yang ke-36 yaitu tidak bersuci dari air seni ya. Dan ini merupakan salah satu dosa besar yang pelakunya diancam dengan ancaman yang berat yaitu azab di dalam kubur. Nah, ikhwan fiddin sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita Ya, kebanyakan dari adat kubur ini berasal dari e, kita katakan air seni yang tidak dibersihkan. Nabi mengatakan istanzihu minal baul fa inna amata dabil bil qabri minhu. Ya bersucilah kamu dari air seni karena kebanyakan adat kubur itu berasal darinya. Maka janganlah kita mengabaikan dan menganggap remeh perkara ini. Ya janganlah kita eh, apa namanya memandangnya sebelah mata lalu kita melanggar ya eh, perintah syariat atau eh, tuntunan syariat berkaitan dengan eh, bab ini atau masalah ini. Hendaknya kita benar-benar memastikan bahwa kita sudah istinja. Yang kedua kita memastikan bahwa kita selamat dari percikan air seni tersebut. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah itulah ya kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Eh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari uh, azab kubur. Uh, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim.